Jarak bentangkan rindu lewati samudra Lukis kupu senyum di cakrawala di saat pagi Saat saya buka mata Saya ingat janji yang pernah tahun dua sepakati Jaga hati tunggu nanti sampai saya kembali Tunggu saya cinta kuat saja deng doa Jangan peduli yang dorang bilang Cuma kau saja yang saya sayang Cuma kau daulah Cuma kau yang saya cinta Biarpun nanti pelangi hilang Sapu cinta tak pernah kurang Tunggu saya kembali Bersama tong lengkapi Cerita itu lagi saat kau genggam ini jemari Percaya terakan ulang saat pasti akan pulang Jangan pikiran tak ke ruang saat sejauh dari kau sayang Cinta ini masih kau yang miliki Teringat janji suci terakan saat ingkari Jangan pernah berubah saat jarak jadi pemisah Cinta terakan goyah doa menjadi kuat di dalam asa Bila malam tiba hanya rindu yang menemani Hati terus bertanya kapan bisa bersama lagi Seharap kau bisa untuk bersabar dan menanti Jaga janji cinta yang tong buat jangan ingkari Tak usah ku dengar apa yang orang bilang Percaya sah sapu cinta tak akan hilang Karena sapu sayang ini cuma untuk kau You know I'm gonna miss you like crazy Sapu pulang, jaga cinta kuat saja dengan. 见他。 buka mata mataku sambut mentari Nyenyaknya bermimpi hadirmu mencari Lekasku terbangun mencari bayangan rindumu hujani Basahi pikiran lama saya rindu sayang kau tunggu Ingin bertemu tersanggup mau jauh Ampun sesabar kau tunggu menanti Jauh di dasar seharap kau selami Salam dari jauh tapi segunung gunung dan tanjung Dan sekarang lagi ingat kau rasa rindu tembus jantung Tra usah kau rindu itu berat biar saja saya cukup diam dan berdoa Cepat bertemu kau pintar pulang Jaga cinta kuat saja deng doa Jangan peduli yang dorang bilang Cuma kau saja yang saya sayang Cuma kau daulah Cuma kau yang saya cinta Biarpun nanti pelangi hilang Sapu cinta tak pernah